Yang kedua di antara boleh sebutkan Hafizahullah taala warah di antara awaiq hadil ilmi wal amal rintangan dari talabul ilmi mencari ilmu dan amal yang harus kita jauhi ada kata Allah rahimahullahu taala mayantashiru an an tariqil i'lam. Apa kata yang tersebar sekarang melalui melalui media-media yang ada. Media Yahudi, Nasrani, Syuyu'i, Rafidhi, Ba'thi, Ilairi. Media-media yang punya Yahudinya, Nasraninya, Komunisnya, Rafidahnya, Ba'athiyahnya dan yang lainnya. Minal ida'at wa minas suhuf wal majallat wa minal mawaki' Apakah itu media-media yang berupa radionya, koran-korannya, majalah-majalahnya, website-websitenya, situs-situsnya. Ini ikhwan Rahim rahiman rahimakumullah. Di antara penghalang yang bisa menjadi tangan kita dalam talabul ilmi menjauhkan kita dari ilmu dan amal. Yang kata beliau Hafizahullah Ta'ala Mereka semua Kufarnya ahlu batil dan semuanya Yad'abun Ala bathil afkaril haddamah Allati tahribuddin Wa tahdam al-akhlaq wal manahij Iya, mereka sebarkan melalui media mereka tadi, radio-radionya, koran-korannya, mungkin sekarang televisi-televisinya, Iya. Website-websitenya. Sesuatu yang berupa pemikiran hadamah yang akan menghancurkan, merusak agama seseorang, merusak akhlaknya dan merusak manhajnya, bahkan merusak akal. Iya. Kata beliau, dan disebutkan Allah taala semuanya ini kata beliau tupsid, merusak hatta man indahu syai'un min ilmi fadlan juha merusak sampai orang yang padanya ada ilmu pun terusak dengannya apalagi dari apalagi orang-orang bodoh Ini rahimahumullah Peringatan dari beliau Allah taala untuk kita waspada. Sampai kita tersibukkan dengan semua kemudahan yang ada. Semua media-media yang ada. Tersibukkan dari ilmu. Iya. Yang minimalnya kata beliau rahimahullah taala bisa menyebabkan seorang layak tubuh sudah tidak lagi belajar atau minimalnya dia terkurangi waktunya, konsentrasinya dari belajar. para abah, para ummahat terkhusus asyik Muhammad bin Salih eh, bin Utsaimin rahimahullahu taala, Muhammad bin Salih bin rahimahullahu taala dalam risalah yang saya nukil tadi Mushkilatul Syabab. Ketika belum menjelaskan asbab al-inhiraf. Sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan pada para pemuda. Selain saya sebutkan tadi di antara sebabnya adalah karena suhbatus su' Iya berteman dengan orang jelek Orang tuanya kita semua sebagai orang tua Tidak mengontrol pergaulannya Tidak mengontrol pertemanannya Juga Yang diingatkan oleh Syekh Muhsin rahimahullah ta'ala di antara ini Adalah Kira'ah Al-Kutubil hadama. Iya Membaca buku-buku yang merusak membaca bacaan-bacaan yang merusak. Kalau sekarang bukan hanya cetak, ya juga mungkin situsnya, mungkin iya channel-channelnya yang merusak agama, merusak akhlak, adi. Khulbillah rahiman rahimakumullah terkhusus para abah dan ummahat. Asyai ah, sebelumnya. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala wa katsirun minal abna banyak kata beliau rahimahullah anak-anak jaa fasaduhum min kibadil aba itu datang kerusakan yang ada pada mereka itu karena sebab orang tua beliau rahimahallahu taala menerangkan iya kadang sebagian orang tua inginnya menyayangi anak memanjakan anak inginnya menyayanginya, memanjakannya. Padahal kata beliau rahimahullah tadi sedang menyerumuskan anaknya, sedang menghinakan anaknya, mencelakakan anaknya. Alhamdulillah rahimun rahimakumullah wa akhwati billah. Ini sehingga yang alhamdulillah terus guru-guru kita, asatidah kita memperingatkannya namun kadang sebagian masih ya yatasahalun bermudah-mudah. Ya, adalah memberikan menggampang-gampangkan memberikan handphone apalagi Android kadang anak. <clears throat> Betapa banyak masalah keluhan tentang anak Iya, ternyata sebabnya adalah ini. Sebabnya karena ternyata para wali santri, para ibunya terkhusus seringkali seringkali kadang ayahnya Masya Allah keras ayahnya memberikan peringatan keras tapi seringkali al-um ibu yang kalah oleh anak tidak tega akhirnya memberikan apa yang dia pegang kepada anaknya dan terjadi apa yang terjadi iya membaca apa yang tidak boleh dibaca melihat apa yang tidak boleh dilihat iya menggunakan punya ibu ini hati-hati sehingga akhirnya dia malas belajar. Sebagian mereka malah <clears throat> berhenti belajar. Karena sebab itu. Ini yang kedua yang harus kita waspadai terusus kita para orang tua. Diri kita kita jaga Dua orang anak-anak kita dijaga dari bacaan-bacaan yang demikian media-media yang akan merusak anak kita yang ketiga yang disebutkan oleh beliau hafizahullah taala adalah kata beliau famin hadil awaiq di antara rintangan penghalang dari ilmu juga adalah al-kibr kesombongan. Wallahu Kata beliau qala salaf kama fil Bukhari. Qala Mujahid berkata Mujahid rahimahullahu taala la yanalul ilma mustakbirun wala mustahin. Tidak akan bisa mendapatkan ilmu seorang yang sombong dan pemalu. Kata beliau, wal kibr daun qatil. Sombong itu adalah penyakit yang mematikan. Daun muhlikun. Penyakit yang membinasakan. Walabillah. Misqalu dzarratin minhu yarmi sahibahu fil jahim. Satu misqal dzarrah dari kesombongan bisa melemparkan pelakunya ke neraka jahil. Sehingga kata semua saya kata Syekh Rabi'ah bidallah taala la yatahawanu insan fi qadiyatil kibr. Sehingga jangan seorang mengenteng-entengkan masalah kesombongan. Sawa'un ala amatin nas apakah kesombongan kepada keumuman manusia atau adalah ulama atau kepada para ulama fi maidanin talabil ilmi apakah ketika dalam talabul ilmi atau fi ghairihi hadza adda'u khatir kata ini adalah penyakit yang membahayakan karena Rasul wasallam menyatakan la yadkhulu jannah man kana bi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin Kawan ya billah rahiman rahimakumullah di dalam kitab al-fawaid Ibnu Qayyim rahimahullah telah menyebutkan usulul khataya. Pokok sumber kejelekan, kesalahan, dosa Bani Adam itu tiga. Yang pertama <clears throat> adalah ini al-kibr. Dan ini adalah dosanya iblis laknatullah ada. diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam alaihissalam tapi tidak mau karena kesombongannya aba wastakbar wa kana minal kafirin. Yang kedua adalah al-hasad, hasad. Dengki. Dan yang ketiga adalah al-hirs terlampau tamak berlebihan menginginkan sesuatu. Ketiga ini disebutkan juga bisa menjadi tiga perkara yang akan bintangi seseorang di tolabul ilmi. Kiber kesombongan dia kepada gurunya akan menghalangi dia dari ilmu. Karena kibir itu adalah gamtun nas wa batarul haq. Merendahkan orang dan menolak al-haq. Sehingga kata Syarabi Habibullah taala kata beliau fakam minan nas yahrumul kibr min talabil ilmi Berapa banyak dari manusia kata beliau terhalang dari ilmu dengan sebab kibar. Kesombongannya menghalangi dia dari talabul ilmi. Contohnya kata beliau terbetik dalam hati dia karena kesombongannya kaifa atlubul ilma ala fulan wa fulan laysa bi'alim wa fulan jahil. Iya, gimana saya mau belajar sama dia? Dia bukan alim, dia jahil, dia di bawah saya, dia ya, merendahkan gurunya merendahkan ya dia ia akan menjadi pengajari. ini gom tunas. kata beliau ya sabu nafsahu aliman wa jahil dia menganggap diri sebagai seorang alim sehingga ya menilai gurunya menganggap gurunya lebih bawah dari dia. Bahkan menganggap gurunya jahil, bukan alim. Ya sabu nafsahu alim wa jahil padahal dia yang jahil. Tapi merasa dia alim. Kata beliau kata si Rabi hafizahullah taala li anna man ra'a nafsahu aliman bahwa jahil. Kama qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu man ra'a nafsahu aliman fahuwa jahil. Sebagaimana kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu barang siapa yang menganggap melihat dirinya sebagai seorang alim maka dia adalah seorang yang jahil. Barang siapa yang menganggap merasa dirinya sebagai seorang alim maka dia adalah seorang yang jahil. Kiber kesombongannya akhirnya menjauhkan dari faidah. Kawan rahiman rahimakumullah. Jadilah kita seperti apa yang dikatakan oleh wakil bin Jarrah rahimahullahu taala. Wakil bin Jarrah menyatakan kata beliau la yanbulur rajul hatta ya'khudha amman huwa fawqahu aw mithluhu aw dunah. Seorang tidak menjadi cerdas pandai sampai dia mau mengambil mengambil ilmu mengambil kebenaran menerimanya dari yang di atas dia levelnya atau selevel dia dengan dia sederet dengan dia atau bahkan dunia yang di bawah dia al-haq dalatul mu'min aina wajadahu akhadah Ketika datang al-haq dari orang yang di atasnya dia terima. Datang al-haq dari orang yang seleting dengan dia dia terima. Datang walaupun dari orang yang lebih bawah dari dia diambil. Ini yang menjadi seorang yang nabil. Lebih dari itu, Abu Bakar Al-Muzani rahimahullahu taala membimbing kita untuk menjadi seorang yang tawadu. Untuk senantiasa kita menyadari, menyadari kadar diri kita, menghormati yang lain. Kata beliau, idha ra'aita man huwa akbar minka, fakul huwa khairun minni." Kalau engkau melihat seorang lebih tua darimu, lebih tua, maka katakan dia lebih baik daripada aku. Karena demikian sabakani adal iman wal amal salih. Dia lebih tua dariku. Berarti lebih tua, lebih dulu beriman dariku dan lebih dulu dari dari aku dalam beramal saleh. Dia lebih banyak amalnya, lebih tua. Dia lebih dulu beriman daripada aku dan lebih banyak amal saleh. Wa idza ra'aita man huwa asghar minka tapi kalau engkau bertemu melihat orang lebih muda darimu, lebih kecil darimu, juga kata beliau rahimahullahu taala, fakut katakan, huwa khairun minni. Iya, dia pun lebih baik daripada aku. Kenapa? Sabak tuhu ada tuh wal ma'asi. Aku lebih tua dari dia sehingga karena tambah umurku lebih banyak umurku lebih tua aku daripada dia berarti aku lebih dulu berbuat dosa daripada dia dan maksiat iya aku lebih besar sehingga lebih dulu daripada dia dalam berbuat maksiat dan dosa sehingga dia lebih baik dariku ini bagaimana seorang muslim iya agar dia senantiasa terus bisa tawadu bisa iya terjauh dari kibar melihat lebih tua anggap dirinya itu lebih atau anggap yang lebih tua lebih baik dari dia. Dan ketiga melihat yang lebih muda juga demikian, anggap yang lebih muda lebih baik daripada dia. Yang lebih tua lebih dulu beriman dan beramal saleh. Ketika bertemu yang lebih muda, ya si muda lebih baik karena dirinya lebih tua lebih dulu dan berbuat dosa dan maksiat. Karena bila rahimah rahimakumullah ini kibar. Yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Rabi Hafizahullah taala di antara awaiq dalam talabul ilmi juga adalah hubus syaraf wa hubus siyadah. Karena senang kepemimpinan. Senang senantiasa ada di depan. Senang menjadi tokoh Iya. Akhirnya menghalangi dirinya dari talabul ilmi. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan ta'allamu qablan tasudu. Kama rawa dzalika bukhari Ta'allamu qablan tasudu. Belajarlah kalian sebelum kalian menjadi pimpinan. Yani kata beliau rahimahullah fidahullah ini, idza wasala ila martabati siyadah yasub alaihi naidin an yanzila fajlis fi halaqatil ilmi ma du'afa wal masakin karena ini sebagian orang tentunya ila man rahim rabbuh ketika sudah sampai derajat tertentu jabatan tertentu iya akan susah bagi dia untuk ikut duduk bermajlis di halakat-halakat ilmu. Sehingga kata Umar bin Khattab, belajar kalian sebelum kalian menjadi tokoh-tokoh ini tokohkan, sebelum menjadi pimpinan menjadi pemimpin, pejabat, memegang jabatan, belajar Kau qabla itu. Dan betapa banyak orang yang sudah mulai memiliki jabatan menjadi pimpinan akhirnya dia merasa berat turun duduk di masjid-masjid Iya, duduk di halakat sujud. Kata beliau, "Bayati syaitan yukhayyilu ilaih lahu wa yuzayyin lahu anta rajulun syarif walaka manzilah kaifa tudubul ilma ala fulan." Iya, karena sering kali seperti itu. Ketika sudah menjadi orang yang punya kedudukan, ia datang syaitan membisikinya dengan kejelekan. Kamu adalah orang yang mulia, kamu tokoh, kamu pejabat, kamu punya kedudukan. Kok kamu belajar kepada fulan? Dan ini kata Rahimahullah wa taala billah far'un min furu'il kibar. Iya. Di antara contoh yang disebutkan Heraklius bagaimana Heraklius ketika datang surat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendawahinya, mengajak untuk masuk Islam. Iya, dia meyakini apa yang diucapkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surat Namun karena sebab takut hilang kepemimpinannya, Heraklius tetap di atas kekafirannya. Berbeda dengan Raja Najasyi yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Heraklius tidak mau masuk masuk Islam, tidak mau mengikuti Rasul, tidak mau mengijabah dakwah Rasul melalui suratnya karena sebab ini, khauf kehilangan kekuasaannya, jabatannya. Rabbil rahiman rahimakumullah. Di antara yang disebutkan beliau Hafizahullah Ta'ala wara'ah Yang akan Bisa merintangi seorang dalam terabul ilmi adalah Kasratul fitan Banyaknya fitnah-fitnah yang ada Iya Fitnah-fitnah Itu akan bisa menghalangi seorang dari terabul ilmi Kata beliau Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi fitan. Rasul sallallahu alaihi menyebutkan adanya akan adanya fitnah-fitnah tersebut di akhir zaman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataqarabuz zaman. Waktu itu semakin dekat. Terasa dekat. Ya sebulan ternyata terasa sudah masuk bulan berikutnya setahun menuju tahun berikut terasa sebentar. Wayuk yuqbadul ilmu dan akan diangkat ilmu. Wadad harul fawahish akan muncul perbuatan-perbuatan fahishah, nampak perbuatan-perbuatan perzinahan dan lainnya. Wa yulqasuh dan akan dilontarkan ke dalam kalbu-kalbu manusia kekecilan, kebakhilan, wayakthurul haraj dan akan banyak pembunuhan-pembunuhan fitan Qulbillah rahiman rahimakumullah dan fitnah-fitnah tersebut adalah di antara sebab yang merintangi talabul ilmi. Yang sudah kita baca contohnya bagaimana Baqi bin Mahrad rahimahullahu taala datang jauh dari Andalus ke Baghdad ternyata nyampe Baghdad terjadi fitnah fitnah bid'ah hal Quran sehingga Imam Ahmad sampai tidak bisa mengajar di waktu sekarang tentunya bagaimana iya yang dulunya abnauna anak-anak kita dengan mudah belajar ke Yaman dan fitnah-fitnah yang ada ternyata sulit untuk sekarang belajar ke negeri zaman fitnah Fitnah diantara yang akan menjadi perintang dalam tabul ini. Bagaimana bila rahimah rahimakumullah. Saya ingatkan apa yang diingatkan oleh Syekh Rahman As'adi rahimahallahu taala ketika menjelaskan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Quraisy لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت at'amahum min ju' wa وآمنهم min خوف Allah berfirman فليعبدوا رب هذا البيت hendaknya kalian beribadah kepada Rabbnya bait ini ini Ka'bah Allah Subhanahu wa taala at'amahum min ju' yang dia Allah telah memberi makan kalian dari rasa lapar. Wa amanahum min khauf. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan kalian dari rasa takut. Iya. Kata beliau rahimahullah taala Allah perintahkan beribadah kepada Allah dengan menyebut dua perkara. Yang dua perkara ini adalah dua nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita jaga. Yang pertama adalah nikmat terpenuhinya kebutuhan ekonomi. Yang dengannya mereka bisa makan alladzi at'amahum minju. Iya, terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan sandang, pangan Kemudian yang kedua stabilitas keamanan. Keamanan. Wa amanahum min khauf. Ini dua. Setelah sebelum ayat sebelumnya bagaimana Allah menerangkan tentang keadaan Ahlu Makkah yang diserang oleh pasukan bergajah. Dalam surat Al-Fil. Di surat berikutnya terkait dengan bagaimana aman yang mereka bisa rihlah bepergian di waktu dingin dan panas. Iya, kemudian Allah pun memberikan mereka perintah beribadah dan menyebutkan dua nikmat. Nikmat alladzi at'amahum min Allah yang telah memberikan kalian makan. Terpenuhi kebutuhan kalian. Iya, stabilitas ekonominya aman. Wa amanu min khauf, keamanan juga terjaga. Ini dua nikmat. Maka wabillahi rahiman rahimakumullah. Manfaatkan iya waktu nikmat yang besar ini untuk talabul ilmi. Kita tidak tahu iya bagaimana keadaan ke depan. Maka nikmat keamanan di negeri kita, nikmat iya mudahnya rezeki itu karena talabul ilmi. Syukur nikmat itu tiga syukur dengan kalbu, kita mengakui itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan dengan iman, dengan lisan, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memuji Allah, menyebut nikmat yang Allah berikan kepada kita. Syukur dengan jawari, dengan anggota badan, kita gunakan nikmat-nikmat Allah ini untuk ibadah kepadanya, untuk taat kepadanya. Di antaranya adalah dengan manfaatkan nikmat yang ada, nikmat kemudahan rezeki, nikmat, keamanan yang ada untuk talabul ilmi, untuk mempelajari akidah, pelajari tauhid, iya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam Allah alam bisawab. Mungkin yang bisa saya bacakan Allah alam bisawab. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.